Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kita akan membaca hadis yang ke-109 Wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an Inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha ta wa أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير lakum فلا تبحثوا عنها. tabhathu hasan rawahu ad dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu secara marfu' <clears throat> sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah memfardukan mewajibkan berbagai kewajiban maka janganlah kalian menyia-nyiakannya dan Allah menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melampauinya. Dan Allah mengharamkan berbagai perkara haram maka janganlah kalian melanggarnya. Dan ia diam dari beberapa perkara, Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat untuk kalian bukan karena lupa maka janganlah kalian membahasnya atau mencari-cari hukumnya. Hadis Hasan diriwayatkan ad Qutni dan yang lainnya. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa perkara agama terbagi menjadi empat. Urusan agama terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah al-wajibat wal faraid. Kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang sifatnya wajib. perkara wajib tidak boleh untuk disia-siakan. Tidak boleh diterlantarkan, diabaikan. Bahkan wajib untuk ditunaikan. Yang kedua, perkara-perkara haram yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka perkara ini wajib untuk dijauhi dan ditinggalkan, tidak dilakukan. Yang ketiga, al-hudud. Al-hudud bermakna al-mubahat, perkara-perkara mubah. Yang dibolehkan dan dihalalkan untuk manusia maka tidak sepantasnya melampaui dari yang halal kepada yang haram. Tidak sepantasnya melewati batas dari yang halal terus sampai melewati kepada yang haram. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Maka jangan kalian melampauinya. Hududullah, batasan-batasan Allah disebutkan secara mutlak batasan-batasan yang dimaksud adalah al-mubahat, perkara-perkara mubah. Maka dikatakan la ta'taduha, jangan kalian melampauinya. Kalau dikatakan la ta'taduha, jangan melampauinya, berarti berkaitan dengan perkara mubah. Jangan keluar dari yang mubah itu. Namun terkadang pula dimutlakkan kalimat al-hudud yang dimaukan adalah al-muharramat, perkara-perkara haram. Maka dia akan datang dengan lafaz fala taqrabuha, jangan kalian mendatanginya atau mendekatinya. Jangan kalian mendekatinya menjauhlah darinya serta dari berbagai wasail perangkat-perangkat perantara-perantara yang bisa menyampaikan kepadanya. Adapun yang mubah jangan melampaui sampai kepada yang haram. Melampaui melewati batas hingga menembus yang haram. Yang keempat adalah yang didiamkan. Tidak diwajibkan, tidak diharamkan. Dan tidak didapati dalil tentang kemubahannya. Allah mendiamkannya, maka kita pun diam darinya. Ini dimaafkan. Maka kita tidak membahas, meneliti, ini halal, apakah haram. Tidak ada dalil tentang keharamannya. Tidak ada dalil tentang kemubahannya. Tidak pula ada yang menunjukkan wajibnya. Maka cukup bagi kita diam. Karena kalau benar-benar kita butuhkan, Allah akan menjelaskannya. Allah akan menerangkannya. Makanya barakallahu fikum sangat jelas disebutkan di dalam hadis ini apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan itu rahmatan lakum ghairan nisyan sebagai bentuk rahmat. Boleh Bukan karena lupa Allah. Dan Allah tidak pernah lupa. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat pelajaran yang penting tentang sewajibnya bagi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban meninggalkan perkara-perkara haram dan mencukup bukan kepada yang mubah-mubah. Serta diam dari apa yang didiamkan. Diam dari apa yang didiamkan. Yang seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim dalam surat al-maidah ayat ke-101 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal yang bila ditampakkan kepada kalian akan memberatkan kalian. Dan bila kalian bertanya tentangnya ketika diturunkan Al-Quran, akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal itu dan Allah zat yang maha pengampun lagi, maha lembut. Seingat anak, Asbab nuzul ayat ini berkaitan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat tentang kewajiban haji. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kewajiban haji itu ditunaikan setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam. Beliau sahabat tadi bertanya lagi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Sampai tiga kali. Rasulullah diam. Lalu Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala lamastata'tum." Seandainya aku katakan iya setiap tahun, niscaya akan diwajibkan oleh Allah setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Fahal hadha ya'ni tarkal bahthi 'anil maskuti anhu fi ahdir rasul am huwa 'amun ila an taqumas sa'atu? Apakah ini bermakna meninggalkan pembahasan tidak membahas apa yang didiamkan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ataukah umum sampai hari kiamat? Al-zahiru wallahu a'lam. Yang zahir yang tampak wallahu a'lam annahu amun ila an taqumas sa'atu. Ini sifatnya umum sampai hari kiamat. Fal maskutu anhu alladhi la dalila ala ijabihi ولا على تحريمه ولا على إباحته فإننا نسكت عنه كما سكت الله عنه maka yang didiamkan yang tidak ada dalil tentang kewajibannya tentang kewajibannya tidak pula ada dalil tentang keharamannya tentang mubahnya maka kita diam sebagaimana Allah mendiamkannya Wallahu jalla wa ala lam yaskut anhu nisyanan. Allah tidak mendiamkannya karena lupa. Lianna Allah la yansa. Allah tidak pernah lupa. Wa innama sakata anhu rahmatan bil ibad. Tetapi Allah mendiamkannya diam darinya sebagai bentuk rahmat bagi hambanya. Walihada qala anhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan rahmatan lakum ghaira nisyanin sebagai rahmat bagi kalian bukan karena lupa. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada ulama itu ada dua macam ada dua jenis. Yang pertama adalah pertanyaan di mana maksud dari pertanyaan itu adalah untuk menyusahkan, mencari-cari kesalahan. Sang alim demikian pula untuk membanggakan dirinya si penanya. Saya pandai dalam menyampaikan argumen, dalam menyusun kata-kata. Ini tidak boleh yang seperti ini. Tujuannya untuk menyusahkan. Ini seperti pertanyaan Bani Israel kepada para nabi mereka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Fa idza nahaitukum an shayin fajtanibuhu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya-tanya dan menyelisihi nabinya. Jadi banyak bertanya bukan ingin tahu tapi ingin menyelisihi. Apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah. Bila aku perintahkan suatu perintah maka tunaikan dengan batas kemampuan kalian. Maka pertanyaan yang dimaksudkan dengan yang membuat susah mencari kesalahan, naam terlalu berdalam-dalam ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Yang kedua, sebuah pertanyaan yang diajukan kepada ulama yang memang dimaksudkan untuk mengetahui hukum syar'i, mengetahui hukum agama untuk dijalankan, untuk ditunaikan. Jadi tujuan awal dia bertanya kepada ulama memang untuk dijalankan dan ditunaikan. Yang seperti ini diperintahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kepada para ulama bila kalian tidak mengetahui. Jadi ini sifat yang terpuji. Datang bertanya kepada ulama tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat yang memang tidak diketahui demi untuk ditunaikan dan dijalankan apa yang menjadi bimbingan ulama. bukan datang bertanya kepada ulama namun hanya dijadikan sebagai tameng. Hanya, hanya ingin mencari nama di hadapan ulama namun sesungguhnya apa yang ingin ditanyakan tersebut bukan dalam rangka dijalankan dan ditunaikan. Ini adalah kebiasaannya barakallahu fikum ahlul kitab Mereka bertanya, banyak bertanya, namun demi melakukan penyelisihan kepada para nabi mereka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-110. Qala rahimahullah wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ما نهيتكم عنه fajtanibuhu وما ma به bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim Di dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan dengan batas kemampuan kalian. Hanya saja, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ikhwan Fiddin, kaum muslimin yang, di, yang dimuliakan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya tadi. Pada kalimat innallaha harrama asya'a fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah mengharamkan berbagai hal, berbagai perkara haram. Maka janganlah kalian melanggarnya. Maka al-haram itu dijauhi seluruhnya, ditinggalkan semuanya. Adapun yang diperintahkan ditunaikan sesuai dengan batas kemampuan dan kesanggupan. Subhanallah. Benar-benar rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Yang ternyata perintah itu untuk menjalankan sebuah perintah kita tidak diberi beban di luar batas kemampuan kita. Allah memberikan keringanan sesuai dengan batas kemampuan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku perintahkan tunaikan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Berbeda dengan yang haram, haram itu seluruhnya ditinggal yang haram seluruhnya ditinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan dan menjauhi sesuatu itu mudah. Tapi pada yang diperintahkan terkadang kita tidak sanggup. Karena dalam meninggalkan sesuatu yang terlarang tidak ada suatu upaya yang harus dikerjakan. Hanya ya menjauh saja tinggalkan. Tapi berbeda dengan perintah. Dia disesuaikan dengan batas kemampuan dan kesanggupan. Orang sakit misalnya. Orang sakit terkadang tidak sanggup untuk berwudu. Dia tidak bisa terkena air. Akan memperparah sakitnya misalnya. Maka ada keringanan untuk tayamum. Orang sakit tidak sanggup salat dengan berdiri, maka dia salat dengan duduk. Dia tidak sanggup salat dengan duduk, maka dia salat berbaring. Dia melakukan perintah sesuai dengan kondisi yang mudah bagi dia. Ini termasuk kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 286 La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Adapun larangan mudah dijauhi. Makanya Rasulullah mengatakan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang aku larang, jauhi, tinggalkan, aikullu, semuanya. Semuanya. Tidak ada pilih pilih Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Hanya saja yang membinasakan orang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini seperti hadis Abu Abu Tha'labah Al-Khushani yang sebelumnya. Pada kalimat wasa kataan asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha Allah mendiamkan berbagai hal sebagai batu rahmat. Jadi tidak usah banyak bertanya-tanya. Allah mendiamkannya sebagai rahmat bukan karena lupa, tidak usah dibahas. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, ويوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ini yang tadi kita sebutkan Wahai sekalian manusia, Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Lalu ada seorang yang berkata, Apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam. Ditanya lagi apakah tiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Sampai tiga kali. Maka Rasulullah mengatakan lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau seandainya aku katakan iya, maka akan menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, Dharuni ma taraktukum. Biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian yang tidak dibahas. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Fa'idha amartukum bisyai'in fa'tu minhum mastata'tum. <clears throat> Dan bila kau perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka tunaikan dengan batas kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Dan bila aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Ikhwani fid kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh dari hal ini adalah tentang perilaku banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Apa yang Allah ceritakan tentang Bani Israel. <clears throat> Ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka melalui lisan nabinya Musa alaihi salam untuk menyembelih seekor sapi betina. Allah perintahkan untuk menyembelih sapi betina seandainya mereka mengambil sapi betina yang mana saja, pokoknya tinggal ambil sapi betina, disembelih, sudah tertunai apa yang diperintahkan. Tapi mereka justru mengatakan kepada Musa alaihi salam, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menerangkan tentang sapi itu seperti apa sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalika fafa'alu ma tu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata Musa Musa berkata Allah mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua namun tidak muda, pertengahan di antara itu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Maka tunaikanlah apa yang diperintahkan. Ini pun sudah dengan ketentuan seperti ini akan rada-rada sulit mencari sapi yang ideal. Tak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tapi ternyata mereka tidak berhenti sampai di situ. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohonkan kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Allah menerangkan bahwasanya sapi tersebut adalah Naam yang berwarna kuning tua menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, "Qalu du'u lana rabbaka yubayyi yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun." Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar ia menjelaskan kepada kami Karena sapi itu belum jelas bagi kami. Dan insya Allah kami akan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Qala innahu yakulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Musa, Allah mengatakan bahwasanya sapi itu adalah <clears throat> sapi yang tidak dipakai membajak tanah dan mengairi tanaman. Sehat tanpa belang. Mereka mengatakan, nah baru sekarang kamu mendatangkan kebenaran, menyampaikan yang benar. Maka mereka pun menyembelihnya dan hampir mereka tidak melakukannya. Shaddadu ala anfusi. Mereka bersikap ekstrim. Berlebih-lebihan maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka kesulitan. Ini termasuk adab buruk mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seandainya mereka mengambil sapi yang mana saja, lalu mereka sembeli sudah tertunai apa yang menjadi tuntutan, yang menjadi kewajiban. Ini termasuk di antara sikap-sikap keras kepalanya Bani Israel maka kita dilarang untuk berbuat semisal perbuatan Bani Israel kepada Nabi kita. Bahkan kita diperintah untuk beradab kepada beliau. Jalankan apa yang diperintahkan. Tunaikan apa yang diperintahkan sesuai dengan batas kemampuan yang dilarang jauhi dan ditinggalkan. Yang didiamkannya sudah diam. Ini adalah merupakan bentuk adab kepada Nabi. Merupakan bentuk adab kepada kepada Nabi. <clears throat> Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Sungguh apa yang disebutkan di sini mengajarkan pula kepada kita adab-adab yang penting. Bagaimana seharusnya kita kepada para ulama ketika meminta bimbingan kepada para ulama, bertanya kepada ulama, hendaknya memang Tujuan murni di balik itu adalah ingin menjalankan apa yang menjadi bimbingan. Dan semoga kita tidak terjebak dalam akhlak Bani Israel yang suka melakukan penyelisihan terhadap bimbingan Nabi Nabi mereka. Wallahu taala alam ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, barakah bagi kita di dunia dan di akhirat.